السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم الأكرمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin dan hadirat yang terhormat Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala serta hidayah dan taufiknya pada pagi hari ini kita dapat membuka kembali pengajian kita setelah kita istirahatkan empat minggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan bagi kita bersama untuk meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita dapat mencapai kebahagiaan hidup dalam dunia dan akhirat. Maka itu semoga kita bersama diberi kekuatan, kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat kita menempuh jalan yang telah dipimpinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita menjadi orang-orang yang bahagia mulia dan selamat di dalam dunia dan akhirat dengan riba Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, pengajian kita kita jalankan sebagaimana biasa. Hanya untuk sementara. Pertanyakan-pertanyakan supaya ditulis jadi kita tidak mengadakan pertanyaan langsung. Agar dapatlah kita menjalankan dengan tenang dan dengan selamat serta menjaga kesehatan kita bersama. Maka itu kalau Anda pertanyakan supaya dicatat dan insya Allah kita jawab pada saat-saat yang dimana <clears throat> perlu kita jawab. Jadi saya ulangi lagi, pertanyakan secara langsung untuk sementara, tidak selamanya. Jadi untuk sementara <laughs> ya, kita tutup demi menjaga kesehatan kita bersama. Tetap pertanyakan-pertanyakan secara tertulis itulah saudara masukkan untuk kita jawab di mana nanti kesempatan mengizinkan. Kesemuanya tadi demi untuk meningkatkan ilmiah kita di agama Islam serta kita selalu menjaga kekuatan dan kesehatan kita bersama sehingga dapat kita melanjutkan apa yang telah diperintahkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. setelah pembukaan pengajian hari Minggu ini begitu juga pengajian hari Selasa pengajian hari Jumat pun kita lanjutkan sebagaimana mestinya pengajian pada hari ini kita melanjutkan pasal-pasal yang telah kita terangkan dahulu yaitu apa yang ada sangkut pautnya dengan salatul Jumat. Menurut apa yang ada di dalam kitab An-Nasaih Al-Diniyah di Sayyidina Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Alali rahimahullah ta'ala. Setelah dijelaskan dan diterangkan dalam pengajian-pengajian yang lalu apa yang ada sangkutnya dengan masalah salatul Jumat maka di sini ada tambahan penjelasan sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab ini wa yajibu ala wulatil umuri wulatul umur jamak waliul amr wulah itu jam'u wali artinya pem penguasa jadi orang-orang yang menguasai urusan kaum muslimin orang-orang yang menguasai dan memimpin kaum muslimin berkewajiban untuk mendorong orang-orang Islam agar selalu menjalankan kewajiban-kewajiban mereka termasuk adanya sholat Jumat dan orang-orang yang menguasai urusan kaum muslimin maka seharusnya kalau ada orang Islam yang berkewajiban menjalankan sholat Jumat lalu tidak mau menjalankan tanpa uzur syar'i ويعاقبوا من تخلف منهم عن الجمعة بعد التعريف والإنذار harus menindakkan hukuman atau meniksa mereka setelah mereka diberitahu dan diperingatkan tentang adanya kewajiban Jum'ah. Karena di dalam masyarakat kaum muslimin terutama di negara-negara yang berjalan hukum syariat Allah Subhanahu taala urusan-urusan peribadatan pun diurusi oleh penguasa-penguasa kaum muslimin <clears throat> karena penguasa-penguasa kaum muslimin wali umur muslimin atau khalifah atau imam ini ada berkewajiban untuk memimpin kaum muslimin di dalam soal dunia dan dunia dan menindakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kaum muslimin kalau hidup di negara yang tidak berjalan hukum Allah Subhanahu wa taala lalu kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala serta tidak ada tindakan apa-apa jangan dianggap itu tidak apa-apa tetap hukum Allah subhanahu wa ta'ala akan ditindakkan kalau tidak ditindakkan di dunia jelas di dalam alam akhirat tidak akan luput orang dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala jadi jelasnya orang yang berbuat dosa orang yang melanggar kewajiban terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan luput dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rupanya di dunia tidak ada tindakan apa-apa, toh hukum Allah Subhanahu wa taala tetap akan dijalankan di dalam alam akhirat. Kecuali kalau orang tadi itu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui syarat-syarat tobat. Nah, maka kita kita kaum muslimin dan muslimat hidup di mana saja terutama pada zaman-zaman makin akhir ini senantiasa kita terjerumus ke jurang perbuatan dosa maka segeralah kita melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala menurut syarat-syarat dan rukun-rukun tobat yang sudah digariskan oleh syariat agama Islam. Kalau tobat kita ini betul-betul sebagaimana yang digariskan oleh Allah SWT dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dosa kita akan terlebur dan dosa kita akan hapus, bahkan kita akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu Wa Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, at ibu minaz-zambi kama la zambalau orang yang bertobat dari dosa alias tobat yang sesungguhnya melalui syaratnya kama la zambalahu seperti orang yang tidak berdosa artinya bebas bersih dari dosa hal demikian ini jangan sampai kita undur-undur jangan jangan sampai kita lalaikan hendaknya segera kita lakukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas <clears throat> adapun waliyu amril muslimin kalau mereka betul berkuasa wajib menindakkan apa yang telah digariskan oleh Allah subhanahu SWT kalau tidak mereka tetap ikut bertanggung jawab dan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <clears throat> setelah masalah-masalah yang ada sangkutnya dengan sholat Jum'ah dijelaskan sedemikian rupa maka kita sekarang melanjutkan menurut apa yang ada dalam kitab An-Nasihat Diniyah ini kita diberitahu bahwa di samping amal perbuatan yang wajib ada amal perbuatan yang sunnah ini kesemuanya dari kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala kita diberi jalan untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa macam jalan sampai orang-orang ahli tasawuf mengatakan at-turuq ilallah ala a'dadi anfasil khalqi jalan menuju kepada Allah menurut hitungan napas-napas manusia jadi aturuq ilallah jalan-jalan kepada Allah jadi istilahnya kalau kita kembali kepada orang-orang ahli tasawuf tarikot tarikot itu jalan berapa macamnya tarikat berapa macamnya jalan orang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala a'dadi anfasil khalqi menurut hitungan napas-napas makhluk nah, kenapa? gerak sedikit itu dapat digunakan jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala gerak sedikit ini bisa digunakan ibadah kenapa? karena hidup kita keseluruhannya gerak gerik kita kesemuanya diam kita kesemuanya ini semuanya adalah alat serta jalan untuk kita menuju kepada kerinduan Allah subhanahu wa ta'ala nah, maka jalan-jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> berapa? ala a'dadi amfasil khalqi manut hitungan napas-napas makhluk nah, ini kesemuanya menunjukkan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita manusia ini dapat berjalan menuju kepada keriduan Allah SWT di mana saja kita berada dan keadaan bagaimanapun saja kita berada sedang kita makan, minum, tidur, berpakaian, bekerja, berjuang dan sebagainya itu pun menjadi jalan menuju kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Makan ini bisa ibadat, minum bisa bisa ibadat, pakaian bisa masuk ibadat, menerima tamu bisa masuk ibadat, sampai kawin itu bisa masuk ibadat, Nah ini kesemuanya masuk ibadat Asal betul-betul kita jalankan menurut rel dan garis yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian <clears throat> dalam masalah hukum <clears throat> serta macam-macam tugas dari Allah Subhanahu wa taala ada yang wajib, ada yang sunnah dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dari kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang wajib itu sedikit kita diberi tugas kewajiban itu sedikit begitu juga kita dilarang oleh Allah <coughs> untuk menjalankan perkara <coughs> perkara yang haram nah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah pun itu sedikit <coughs> kalau kita bandingkan wajib dengan sunnah wih lebih banyak sunnah haram dengan mubah lebih banyak yang mubah lebih banyak yang halal nah, maka agama Islam ini agama ringan agama enteng agama yang sudah dicocokkan oleh Allah dengan keadaan manusia maka Nabi Muhammad SAW ad-dinu yusrun agama itu alias agama Islam yusrun gampang ringan memang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah menghendaki yang mudah bagimu dan Allah tidak menghendaki yang sukar bagimu nah kalau sudah diatur demikian <coughs> oleh Allah SWT jelaskan lagi la yukallifullahu illa us'aha lalu ada manusia merasa keberatan menjalankan keislaman itu bukan karena beratnya Islam itu banyaknya peribadatan tapi karena besarnya hawa nafsunya orang tadi dan kuatnya godaan-godanya setan serta mendalamnya pengaruh dunia inilah yang menyebabkan semua amal perbuatan yang wajib <coughs> ada sunnatnya jadi semua perbuatan yang wajib ada sunnahnya, Salat wajib ada salat sunnah. Zakat wajib ada sodako sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Haji wajib ada haji sunnah. Umrah wajib ada umrah sunnah. Dan demikian <clears throat> dan jelas bahwa di mana ada perbuatan wajib ada sunnahnya. Tapi perbuatan sunnah belum tentu ada wajibnya belum tentu ada wajibnya kecuali kalau kita wajibkan termasuk kita nazarkan kalau perbuatan sunnah lalu kita nazari menjadi apa wajib nah ini masalahnya nah, sekarang sholat di samping sholat wajib yang hanya lima waktu termasuk sholat jum'ahnya ada sholat sholat sunnah maka kita kaum muslimin dan muslimat setelah dapat menyelesaikan memenuhi dan menjalankan sebagaimana mestinya salat-salat wajib jangan sekali-kali meninggalkan salat-salat sunnah walaupun hukumnya sunnah tidak wajib tapi toh akan membawa kita kepada derajat kekayaan pahala dalam dunia dan akhirat nah, maka jangan ditinggalkan kalau sholat-sholat sunnah ini ada beberapa macam. Nah, sekarang pertama, sholat sunnah yang ada hubungan dengan sholat wajib. Yang bergandengan atau bersambungan dengan sholat wajib. Itu dinamakan sholat rawatib. Jadi istilahnya sholat rawatib. Jadi kalau saya terangkan sholat rawatib kita sudah bisa bayangkan itu sholat apa? Sholat sunnah yang ada hubungannya, yang ada sangkut pautnya dan bersamaan dengan sholat wajib. Sholat rawatib ada sholat obliyah, ada sholat ba'yah Sholat rawatib yang dinamakan qobliyah yaitu yang dijalankan sebelum kita menjalankan sholat wajib waktu salat ba'diyah salat sunnah rawatib yang kita jalankan sesudah sholat fardu nah, sekarang kita mempunyai sholat wajib lima Bohor, asar, maghrib, isya, subuh Sholat bohor mempunyai rawatib Qobliyah dan takziah Sholat asar mempunyai sholat rawatib hanya qobliyah, tidak ada ba'diyah. Sholat maghrib mempunyai sholat <coughs> rawatib ada qobliyah, ada ba'diyah. Sholat isya mempunyai sholat rawatib ada qobliyah, ada ba'diyah. Sholat subuh mempunyai sholat rawatib hanya qobliyah, tidak ada ba'diyah. Nah ini jadi sholat qabliyah, sholat dia setelah rawatib ini hendaknya kita perhatikan. Jangan sampai kita tinggalkan. Pertama kali, ringan, enteng, besar pahalanya. Dan tidak ada risiko apa-apa. Dan tidak makan waktu banyak. Paling-paling ya berapa sekon. Dan berapa menit. Nah inilah kesempatan yang sebaik-baiknya. Kemudian salat rawatib ini dua macam salat rawatib muakkadah dan salat rawatib ghairu muakkadah. Muakkadah itu salat sunnah yang sangat yang keras yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW la fil hadar wa la fil safar jadi sholat sunnah mu'akkadah itu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam keadaan musafir atau tidak musafir tetap dijalankan itu namanya apa? sunnah mu'akkadah salat rawatib mu'akkadah ini hanya lima Qobli atau subuh Qobli atau zuhur Rok'atain Ba'dia zuhur Rok'atain tal maghrib Rok'atain Ba'dal isya tal isya Rok'atain dua rakaat qabla subuh, dua rakaat qabla zuhur, dua rakaat ba'da zuhur. Berapa? enam. Dua rakaat ba'da maghrib, berapa? Tak Ba'da rakaat eh dua rakaat ba'da isya sepuluh rakaat, ah, jadi lima macam. Qabla subuh, qabla zuhur, ba'da zuhur, qabla ba'da isya eh maghrib, ba'da isya lima ma macam jumlahnya sepuluh rakaat ini muat ada, ya Adapun lainnya itu sunnah ghairu ada. Nah, kita bagaimana? Sedapat mungkin kita jalankan <clears throat> semuanya kalau dapat. Kalau tidak dua belas rakaat jangan ditinggalkan. Kenapa? Ada hal sahih dari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i an Ummi Hubaibah yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda mamin abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sintai asrata wak'atan tatawuan gaira faridatin banallahu lahu baitan fil jannah apa jaminannya? jaminannya bangunan jadi bangunan usulnya Allah bangun kita dibangunkan di surga oleh Allah kalau menutupi apa? Tidak ada seorang muslim, artinya laki atau perempuan, melakukan sholat karena Allah SWT setiap hari. Kulla yaumin. <clears throat> Jadi setiap hari. Jadi kulla yaumin. Jadi tidak ada <clears throat> seorang muslim laki-laki atau perempuan menjalankan sholat karena Allah SWT kula yaumin nah, di sini harus kita tahu kula apa? kula yaumin jangan diangkat satu kali saja <laughs> ini hari sholat itu enggak enggak begitu kula yaumin ya setiap hari 12 rakaat sunnah ghaira fardhatin sintai asrata rakaatan tatawuan ghaira fardhatin jadi 12 rakaat sunnah eh, selainnya. Fardhu jaminannya banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan oleh Allah rumah dan surga. Kita bisa bayangkan kira-kira bagaimana rumah surga. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Itu surga tidak bisa dibayangkan oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, tidak bisa diangan-angan Bagaimana? Karena apa? Luar biasanya. Nah, jadi kita tidak berdoa apa-apa. Tidak hanya bekal apa-apa, tidak sanggup apa-apa. Hanya sholat 12 rakaat. Anggap 12 rakaat. Qobla subuh 2 rakaat. Qobla duhur 2 rakaat. Qobla asar, apa Qobla al-duhur 2 rakaat. Qobla asar 2 rakaat ada maghrib dua rakaat ada Isya dua rakaat ini saja sudah berapa sudah 12 anggap ninggal asar sudah ninggal apa sunnatul asar oblas subuh dua rakaat pokok 12 lah ya oblas dua belas. lepas dua rakaat ada zuhur dua rakaat ada maghrib dua rakaat oblas isya dua rakaat ada isya dua rakaat berapa 12 pokok 12 rawatib ini apalagi kalau kita bisa lebih daripada 12 nah ini hadis sahih kalau kita seorang muslim kalau sudah mendengarkan hadis demikian ini jaminan begitu tentu kita merasa mendapat keuntungan yang besar sekali kenapa? walaupun kita mengalah di dunia tapi sekarang ada jaminan-jaminan dalam surga wah kita syukur Alhamdulillah kita sekarang sudah mendapat lisensi minta permit iya jadi lisensi namanya dapat wah ini seakan mendapat jaminan bangunan dalam surga apa 12 rakaat sunnah tapi wajibnya harus beres jangan sunnah toh wajibnya tidak nah, tidak ya wajibnya apa Ya, nah ini 12 rakaat nah ini sampaikan kepada siapa saja ahli sahih ya. mamin muslimin eh mamin abdin muslimin yusalli billahi kulla yaumin sintai asrata rak'atan tatawuan tu khairat faridatin banallahu lahu baitan fil jannah sudah kita bayangkan 12 rakaat apalagi lebih dari itu kemudian secara mutlak Nabi bersabda baina kulli adzanaini sholat Baina kulli adzanain salah, baina kulli adzanain salah liman syaa. Jadi manhikul sunnah. Antara dua azan ada salat, antara dua azan ada salat, antara dua azan ada salat. Berarti yang mau berarti suka rela tidak war Baina kulli azanain ai baina azan wa iqamah. Antara azan dan kamat ini ada salat dah umpama tidak ada dalilnya khusus ini yang cukup ini kobliya pasti ada ada tidak? mana dalilnya? ya kita cukup orang ada kobliya kobliya bisa nggak ada ada kadang tentang kobliya bisa tidak ada katanya ya kan ada orang katakan kobliya bisa tidak ada mana dalilnya? kalau orang ngaji hadis ngerti cukup ini hanya baina kulli ini sholat tidak ada istisna ada kecuali illal isya ada nggak ada bangsa A <laughs> yang ada bangsa A bagi siapa yang mau jadi baina puli azan ini salah antara dua azan salat setiap lima waktu ada azan ada kamat ada salat nah di sini santai nah, maka <clears throat> sudah sering saya terangkan di masjid-masjid di langgar-langgar atau di mana saja jamaah kalau sudah azan bacalah doa azan jawab azan, baca doa azan. Selesai, lakukan apa? Sholat qobliyah dulu. Jangan pujian dulu. Apa tidak boleh pujian? Ya boleh saja. Asal genap. Tapi jangan pujian dulu membuang apa? Sunnah waridah. Dan sunnah waridah tadi. Sunnah yang langsung datang dari Nabi Muhammad SAW. Ini jalankan. Kalau kita meninggalkan sunnah, berarti kita tidak mau sunnah sunnah apalagi kita ahli sunnah kita kenapa lihat ahli sunnah ahli sunnah kalau ya hadis jadi ada hadis tidak mau bagaimana sampai kalau ahli sunnah mereka hadis tidak wih gitu bagaimana eh? ini lugatan saja saya tidak bahas ini lugatan beres ya aja ahli apa ahli sunnah ahli sunnah ahli sunnah nabi nah ini ah, sudah kalau sudah sholat sunnah qobliyah doa karena Nabi mengatakan la doa du'a bainal azan wal iqamah azan ini, doa tidak ditolak antara azan dan qamat Al doa kesempatan baik minta apa-apa pada Allah SWT wah ini kesempatan kalau sudah selesai itu semuanya baru nah, pujian dengan syarat jangan ganggu orang yang sholat pujian yang benar yang baik selawat dan sebagainya nah, nah kadang belum apa-apa dengarkan azan La ilaha illallah Jawab la ilaha illallah Tukul Islam iku din oh, Terus dikasak ya La qabriyah Wala kesempatan addu'a ala yuad Bagaimana? <clears throat> nah ini Anak-anak kita cari eh, ayat Anak-anak kita harus kita cari, Walaupun belum kena suratnya <clears throat> umur 26 tahun 7 tahun nah, iya belum kenal sholatnya sholat wajib ikut sunnah ya ikut sunnah nah, dilatih kan sudah biasa insya Allah nanti dibina diperbaiki menurut ilmiah nah, jelas <clears throat> apalagi kalau kita sudah kembali kepada satu persatu <clears throat> termasuk Qobliyatul Subuh yang terkenal dengan sholat fajar yang mana dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha cuma ya rakaat al-fajri khairun minat dunya wa fiha dua rakaat fajar lebih baik dari dunia seisinya artinya pahalanya sampai ada hadis yang lain andai kata kau dikejar oleh kuda jangan tinggalkan La tatruku qabla salatul fajri walau taradatkumul khair. Itu ada hadis. Jangan kau meninggalkan dua rakaat qabla salatul fajar Ayat qabla salatul subuh walau taradatkumul khair. Meskipun kamu kejar oleh barisan udah diserbu musim jalankan. Nah, ini perhatikan. Hanya dua rakaat enteng saja Nabi sering menjalankan Fatihah Qul ya, Fatihah Qul Khafifah tadi Bagaimana <clears throat> prakteknya? Kalau sudah azan subuh, kita sholat dua Dengan niat usali qabli atau subuh ya boleh, usali sunnah atau subuh ya boleh, atau langsung ikut lafaz hadis usali ayat fajri atau al fajri. Cuma jangan disalahpahami, dikira sholat fajar itu khusus sholat qoblal fajar, bukan. Kalau qoblal fajar kan witir, atau sholat, sholat lain. Ini enggak yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad Alaihi SAW rakaat al fajri dua rokaat setelah manjing fajar fajar menyingsing fajar naik kita sholat dua rokaat ini dinamakan sholatul fajar air qabdatas subuh nah, namanya berpikir ketiga sunnatul fajar atau sunnatul subuh atau qabdatas subuh itu dua rokaat saja Jadi niatnya usali sunnatail fajri boleh, usali sunnatal fajr eh, rakaatayil fajri boleh, usali sunnatail eh, sunnatal fajri, usali sunnatul subuh, usali qabliyah tasubhi pun pasukan. Dua rakaat saja. Malah menurut hukum kata sunnah-sunnah itu yang dapat dirangkap dirangkap boleh sah dan dia dapat pahala menurut niatnya Contohnya, ada orang wudhu di luar sana. Mungkin ini masjid. Ya. Ada orang wudhu di luar. Terus ada wudhu masuk masjid. Ini subuh ini. Ya, setelah azan, dia wudhu di luar masuk masjid. Orang ini menghadapi tiga sunnah. Sunnah terwudhu sunnah tahiyatil masjid, sunnah qablatas subuh. Tiga. Kalau dia sholat sunatul wudhu tahiyatul masjidnya hilang kalau dia tahiyatul masjid dulu sunatul wudhu hilang nah, supaya dapat menangkap bagaimana sampai kepada suruhnya niat tiga boleh usalli sunatul wudhu wa tahiyatul masjid wa qabliyatul subuh atau sunatul fajar rakaatnya itu alat jalannya dua rakaat pahalanya ngerobel double tiga maka untung nah ini wadah bisa ngecat sama nyaput sama nyapu sekaligus tangan kanan ngecat tangan kiri nyaput kakinya nyapu iya nah, itulah robot <laughs> kalau bisa kan bisa tadi nah ini kalau sirkus kan bisa <laughs> nah, ini bisa jadi tangan sini ngecat iya ini nyapu kakinya nyapu bayarnya tiga ini bayaran ngecat bayaran nyapu bayaran nyapu kalau seribu tiga ribu ini sekaligus satu kali kerja tiga ribu dengan untungnya eh tadi sama qobdat apa sunatul wudhu tahiyatul masjid qobdat sur sudah tiga nah, ini barokat ilmu namanya cuma jangan salah paham subuhnya sekali dianggap wafar dosul wah nggak boleh ya ini nggak boleh keliru nah, jadi qabdat subuh nah, inilah keuntungan walaupun andai kata bangunnya terlambat anggap ada orang ber bangunnya jam 7 jam berapa wadah jam berapa baru bangun jam sekian ini baru bangun subuhnya bagaimana ya soal subuh nah sunnahnya tetap sunnah pernah Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangan terus ngasuh dalam satu tempat ngasuh sahabat Abi Hurairah jaga malah dia nentang sudah sampean tidur semua malam ini saya jaga nanti saya bangunin subuh senden diuntanya Abi Hurairah tidur kebabasan sekali dia <laughs> Abi Hurairah sendiri kebabasan semua tidur sampai panas panas bangun Nabi dulu eh Wira kamu janji bagaimana biar tua tidak pernah tidur semacam ini tidur semua akhirnya bangun semua kata Nabi sudah pindah di tempat ini ini banyak setan di tempat ini banyak setan sampai orang tidur kebabasan akhirnya sudah pindah sholat azan terus sholat tetap qobliyah subuh tetap sholat walaupun sudah sudah sudah apa, sudah bilang waktu subuh tetap obrolan hmm. subuh terus jamaah subuh nah jadi walaupun umpan terlambat tetap gol Kemudian kalau tidak terlambat karena waktu, tapi terlambat karena jamaah, ini tetap sunnah mengkobai Contohnya, ada orang berangkat dari masjid, sudah azan, di tengah jalan sudah azan, masih agak jauh dia jalan jalan jalan jalan masuk masjid komat subuh ini dia belum apa jam sunnah nah, sudah masuk masjid komat ikut fardu jamaah fardu dia kan ketinggalan sunnah tadi bagaimana ya tidak apa-apa ikut sholat fardu setelah selesai fardu ini tadi kira atau sudah selesai nanti sunnah kodok sunnah tadi jadi usali sholat fajr kodokan tetap Allah. Jadi salah satu sunnah yang berwaktu tetap sunnah di kodoi apabila ketinggalan. Nah ini tetap sunnah. Jadi kita diberi jalan luas oleh syariat agama Islam. Nah ini kesempatan yang baik. <clears throat> Kemudian dohur. Di samping yang saya katakan tadi mu'akadah, ada dari mu'akadah. Nah, jadi ringkesnya dohur itu, apa jumlahnya sunnah dohur itu 8 empat rakaat sebelumnya dohor, empat rakaat tak dohor. Jadi kopliannya itu empat, tak dianya empat. Yang dua muakadah, yang dua tidak Pak dia, yang dua muakadah, yang dua tidak muakadah. Jadi, Dalam hal ini pun ada hadis sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu ala nar nah, jaminannya coba lihat barang siapa yang hafal loh nah ini menetepi jangan satu kali <laughs> satu kali ya menetepi jadi menjaga empat rakaat sebelum dohor dan empat rakaat sesudah dohor diharamkan oleh Allah masuk neraka. Jadi orang itu tidak sampai masuk neraka. Jadi neraka haram nerima orang itu. <coughs> neraka dilarang oleh Allah, jangan nerima orang ini. Nah kalau orang itu tidak akan masuk neraka, sudah langsung surganya. Jadi man Allah ala arba'i raka'atin hafadhatin itu tapi menjaga. arba'i rokaatin rokaatin salam, rokaatin salam wa arba'in ba'daha empat rakaat sesudah zuhur rakaatain salam rakaatain salam haramahullahu ala nar <coughs> diharamkan oleh Allah terhadap neraka jadi neraka haram makan orang ini neraka haram menerima orang ini bisa orang ini lain nah, jadi ini kesempatan baik kita jalankan jadi kalau ada sunnah yang empat rakaat, boleh jalankan sekaligus, boleh dua rakaat salam, rakaat salam. Baiknya rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam enteng. Umpamanya empat kali sekali, atau empat sekaligus boleh saja, enggak apa-apa. Nah, kita tahu yang dua muakkadah, yang dua ghairu muakkadah. dia yang dua muakkadah, yang dua ghairu muakkadah. Nah ini sampaikan keluarganya dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga sholat asar, Nabi bersabda, Rahimallahum ro'an, sholat qoblal asri arba'an. Sungguh dirahmati atau semoga. Kalau Nabi mengatakan rahimallah ini berarti sung, sungguh dirahmati oleh Allah. Atau jumlah doa ya tulis saja. Semoga. Kalau Nabi mengatakan semoga berarti pas di, dirahmati oleh Allah. Orang yang sholat sunnah sebelum asar empat rakaat. Nah, maka jumlah keseluruhannya kalau mau jalankan dua rakaat sebelumnya subuh, empat rakaat sebelum bohor empat rakaat sebelum bohor empat rakaat pada asar, dua rakaat qabla maghrib, hanya biasanya ya jamaah-jamaah masjid apa tidak kan mengejar apa? Waktu maghrib sempit sekali. Terus dua rakaat ba'da maghrib, dua rakaat qabla isya, dua rakaat ba'da isya. Jadi 16 rakaat berapa? 22 orang. Ada empat empat tadi gimana? Lainnya kita jalankan. Jadi untuk mengejar kekayaan. Nah semua ini harus dibiasakan. Sebab kalau tidak biasa, walaupun dengarnya hadis bulak balik kembali kembali tetap tidak jalankan. Kenapa? Tidak biasa. Mana buktinya? Coba di masjid-masjid, di langgar, di perumahan dan sebagainya sudah sholat wajib maghrib isya dan sebagainya kesempatan penuh tidak menjangka kita sebentar sebentar sebentar kita sudah keluar keluar nggak mau sholat dia kenapa dari waktunya anda buktinya apa duduk di muka langga di muka masjid ngobrol di muka sana Loh, kenapa kok tidak mau sholat apa tidak mau ganjaran mau apa tidak tahu hadiah sudah dari mulai kecil diajarkan ini di madrasah sudah diajarkan kampung-kampung kenapa diajarkan tidak biasa Nah, jadi soalnya nggak biasa maka harus kita biasakan diri kita nah, maka yang sudah menjalankan alhamdulillah teruskan yang belum nanti mulai Bahar, ya toh. Ilmu harus kontan. Jangan dikredit. <laughs> ilmu itu dari kritis itu ya ilmu harus kontan nanti gohor mulai kalau di masjid apa tidak biasa stop saja ya, nanti dulu jangan komat kopi oh, dulu berapa pak empat <laughs> ya nanti nanti nah, itu nah, begitu selanjutnya terus nah, rumah anaknya dan sebagainya begitulah istrinya dan sebagainya peningkatan ini namanya nah, Jangan kalau sudah tua menyesal waduh coba saya dulu jalan semua berapa sih celengan saya nah kan menyesal kan? sudah umurnya sekian wah menyesal nah sekarang ini karena kesempatan ada jalankan terus yang sudah ya terus tingkatkan nah ini kan maka diterangkan oleh Syekh Musannif wa minal muhafadati dan nah, supaya menjaga-jaga perhatikan mana menetapi ala salawat husnul muhafazati ala rawatibiha wa sunna wa sunaniha allati nadaba syari'u alis salamu ila fi'liha qabla salati wa ba'da nah, ini harus ditutupi itu termasuk menetapi salat lima waktu <clears throat> jadi termasuk menetapi salat lima waktu ya hmm. jelas wadzalika li anna nawafila jawabiru lil faraidi jawabir jabir atau jabir penembel jadi penutup sholat sholat sunnah bahkan amal-amal sunnah itu menutup jabaro guru itu nembel menutup jadi nembel jadi amal-amal so, so, eh, sunnah itu adalah menembel amal-amal wajib yang kurang <clears throat> malah di dalam hadis <clears throat> Nabi Muhammad SAW cerita besok hari kiamat setiap orang dikoleksi amal perbuatannya ada orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan. Setelah dikoreksi amal perbuatannya, sholatnya dikoreksi. Ada kurang. Allah perintah malaikat, eh malaikat coba lihat, punya kajian sunnahnya sholat. Kalau punya tembelkan. Jadi kekurangan fardu-fardunya sholat tadi ditempel oleh sunnah-sunnahnya sholat tadi. Jadi sholat-sholat fardu kalau kurang ditempel dengan sholat-sholat sunnah. Tapi beberapa kekuatannya <coughs> satu tujuh puluh satu wajib dengan tujuh puluh sunnah. Anggap sholat wajib kurang satu rakaat ditempel berapa? Tujuh puluh rakaat dari sunnah. Nah ini kalau ada kekurangan untuk menempelnya begitu zakatnya, begitu puasanya, begitu hajinya, begitu semua kewajibannya. Nah, ditempel yang sunnahnya. Kalau orang tadi wajibnya sudah beres, <coughs> lalu punya sunnah, wah ini bukan digunakan menempel, langsung pahala dan ganjarannya. Karena fardu mutu. Nah, bagaimana nasibnya orang fardunya banyak rusak, alias keter tidak punya sunnah apa yang dikurang nempel tanggul nah ini apalagi tidak wajib sekali bagaimana nah disinilah kerugiannya seorang yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW dan begitu semuanya, apa itu zakat, apa itu puasa Ramadan, apa itu haji, apa kewajiban, apa saja, kalau ada kekurangan dicarikan sunnahnya. Maka diterangkan di sini, wadzalika li'anna nawafil, jadi apa? Jawa biru, penembel, penembel, penambel, penambel, lil faraili, kama warada hadis ini kita harus tingkatkan balik sunnah tapi harus kita tahu sunnah nggak akan diterima oleh Allah kalau wajibnya belum beres ada orang nggak sholat lima waktu tapi sampai malam sholat tahajud bagaimana nggak ada artinya orang kewajiban zakat tidak mau zakat tapi sholat apa kembali kembali nggak ada artinya karena punya kewajiban zakat orang punya kewajiban membelanja istrinya nggak mau belanja istrinya padahal wajib sedekah nyongkong tidak terima oleh Allah la wajib boleh sun sunnah tidak boleh meninggalkan wajib untuk sunnah adapun lain tidak apa-apa jadi tidak ada masalah ada orang sudah sholat lima waktu tetap dia jaga sunnah sholat Mungkin dia tidak pas Ramadan pas lain tidak ada hubungan dengan sholat sholat sunnahnya sholat ya dengan fardunya sholat sunnah puasa ya dengan fardunya puasa nah, ini. <clears throat> Fa'idha waqa'a fil faridati naqsun kekurangan waktilalun kerusakan bisa babi qillati khusyu'in umpama kurang khusyuknya au huduri qalbin kurang hadir hatinya au ghairi dzalika kanatin nawafilu nafil nafila nafila sunnah sunnah ini menjadi apa mutammimatin lidzalika nuqsan penyempurna penyempurna bagi kekosongan kekurangan-kekurangan itu hanya <clears throat> <clears throat> jadi menjadi mutammimatin lidzalika nuqsan wa muslihatin lidzalika ikhtilal <clears throat> dan yang memperbaiki kerusakan-kerusakan tadi. Ini sunnah yang menendir, sunnah yang menendir. Malah ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling disukai oleh Allah SWT orang menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT lalu kalau orang wajibnya beres selagi orang masih menjalankan sunnah mau sunnah mau sunnah mau sunnah sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, seluruhnya langsung dipimpin oleh Allah. Matanya dipimpin langsung oleh Allah, telinganya langsung dipimpin oleh Allah, tangannya langsung dipimpin oleh Allah, kakinya langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam hadis mata qarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma farḍa ولن يزال عبدي تقرب بنا بنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سعه الذي يسعى به وباصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجل الذي يمشي بها ولئن ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه langsung diberi oleh Allah Subhanahu <clears throat> Jadi kalau orang menjalankan wajib itu paling disukai oleh Allah. Amal-amal kita menuju kepada Allah paling disukai oleh Allah menjalankan apa? Lalu selagi orang itu manggil sunnah, sunnah, sunnah sampai uhibbahu kata Allah. Hatta uhibbahu. Di Arzai Nawawi kata ada. Sampai saya cintai. Kalau sudah cintai oleh Allah, Allah kata saya telinga aku jadi telinganya, aku jadi matanya, aku jadi tangannya, aku jadi kakinya. Artinya semua dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walain sa'alani kalau minta pada saya ok, tiyana Ada takdirnya berapa di jauh Sungguh-sungguh saya beri. Tak turuti kata Allah. Walau ini saada jika berlindung pada saya, sungguh-sungguh saya lindungi. Jadi mestinya jadi awliya Allah. Nah, pertama wajib bereskan, ke sini. Nah, di sini masalahnya, sunnah harus tingkat. Maka orang-orang dahulu bukan sunnah-sunnah muakkadah bukan sunnah-sunnah yang ada sabab ada waktu sampai sunnah mutlakah dijalankan Sayyidina Muhammad Al-Baqir tiap hari sholatnya 160 rakaat orang tuanya Sayyidina Ali Zul Abidin antara 500 dan 1000 rakaat antara 500 1000 rakaat saben Rafi'ah lah dia seorang perempuan asli tidak tapi bahwa lama-lama meningkat tingkat menjadi awliya Allah karomah wiritannya itu saben hari seribu rokaat itu Rabi'ah al-Adawiyah terkenal Rabi'ah al-Adawiyah sampai waktu dia lari apa itu jatuh putus kakinya tidak pernah sakit ada suara anting aja jannah ansur ansur nah itu wiritannya begitu kita berapa <coughs> akhirnya nah, total kita ini berapa setiap hari lima waktu beres ini untung sudah. Iya kan itu loh. Nah, ini loh. Jadi sekarang itu tingkatkan. Wa man takul lau nafilatun, nah, kalau nggak punya nafilah, nggak punya sunnah, baqiyat fardhatuhu naqisatan. Ya sudah, fardunya naqis. Wafat fatahu thawabun azim. Kehilangan pahala yang besar. Maka Imam Ghazali kalau menjelaskan fardu itu sebagai stud kapital, sebagai resmal modal, sunnah itu sebagai arba, sebagai la laba. <clears throat> Imam Ghazali itu ahli falsafat memang menyuntukkan peribadatan ini dengan dagang. Kalau orang itu ada diuntukkan perdagangan paling gampang menerima. Iya. Paling gampang sudah fardu itu sama dengan rasmal, bodoh, modal. Nah, sunnah itu sama dengan laba, kalau Kalau orang punya uang sepuluh ribu, pulak barang pulak barang jual pas 10 ribu, ini namanya pok gondong. Ya secara dagang orang pak pokan itu rugi, rugi apa? Rugi tenaga, rugi payah, rugi capek, rugi itu, rugi itu. Daripada pas lebih dingin saja. Kalau diem kan enak, enggak tapi enggak apa tetap 10 ribu. Tapi kalau sudah jual beli jual beli dapat kemudian kok 10 ribu pas pok bondo selamat. Ya, sama dong. Tapi rugi. Apalagi sekarang pok bondo besok munda naik kuat, repot. Jatuh itu maksud jatuh itu. Sekarang 10 ribu, sudah jual pas 10 ribu, jatuh besok 17 setengah. Kenapa? Naik kuat. Naik berapa persen? Nah, ya, dari sini Nah, ini jangan fardu itu kata Ghazali sama dengan modal. Tapi kalau orang 10 ribu, lalu dia jual, jual dapat 25, wah ini untung 15. Ini adalah kaum tunang laba sama dengan orang yang kan sun, sunnah. Nah, ini masalahnya. Jadi fardu kita selesaikan, sunnah kita tambah tambahkan, apalagi kesempatan masih ada Kalau tidak punya sunnah, Muhammad lam takun lahu nafilatun baqiyat faridatun naqisatan وفاته الثواب العظيم الموعود به على فعل تلك النوافل وقد ورد أن أول شيء يحاسب على العبد الصلاة فإذا وجدت ناقصة يقال انظروا هل له من نافلة يكمل بها صلاته ada hadis besok mulai koreksi sholatnya Kalau kurang dilihat malaikat perintah, malaikat malaikat diperintah coba lihat apa itu sunnah untuk digunakan menyempurnakan fardunya. وهذه rawatib معروفة ومشهورة تغني شهرتها عن ذكرها nah ini rawatib sudah terkenal cukup tidak usah dijelaskan sudah tahu semua tapi kenapa kok masih perlu dijelaskan fazakir Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Karena orang walaupun tahu banyak lalai, lengah. Nah, ini perlu kita peringatkan terus diri kita sendiri, keluarga, jamaah, dimanapun saja. Wah inilah menjadikan sunnah sunnah dalam sholat yang pertama kali kita menceritakan masalah rawatib jadi ada qobliyah, ada ba'diyah, ada muakkadah, ada ghairu muakkada secara global secara global secara khusus sudah diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah kesemua tadi manfaat bagi kita bersama di dunia dunia wal akhirah lalu ada <clears throat> pertanyaan yang sudah masuk berapa yang ini pertama bagaimana hukumnya asap benda najis asapnya benda najis barang najis asapnya ini bagaimana hukumnya asap benda najis adalah najis jadi asapnya benda najis adalah najis dukhon asap dukhon kalau sedikit adalah makhluk Begitu juga uapnya. Ini pokoknya Begitu juga uapnya yang digerakkan oleh api dan sebagainya. Kalau tidak, ya tidak najis. Artinya kalau biasa ada uapnya biasa, tidak apa-apa. Tapi kalau karena di di api dan apa keluap, kan nah, ah. Jadi lain asap, lain uap. <clears throat> Sudah, saya cuma begini adalah godap bakso. Baksonya babi ya baksonya ini ada daging babi uap namanya itu uap enggak hmm. uap bukan asap ini iya uap uapnya ini ngenai baju ini uap ini jadi apa najis maka kalau ada orang jual babi bakso babi jangan jalan di pinggirnya itu iya kan? kalau kena kena uapnya ini jadi najis ini baju ini mau jumatan mampir lihat tanya apa itu ya? anu maksud daging apa ini babi uapnya baju semua ini apa kena uapnya ini najis semua kedua bagaimanakah hukumnya perkawinan yang dipaksakan umpama orang yang tertangkap basah lalu dipaksakan oleh orang-orang kampung atau penguasa kampung penguasa setempat sedang orang itu tidak mau paksakan dia jawab kobil itu tapi paksaan dia tidak mau kalau tidak pukul koyok macam-macam perkawinan dengan cara demikian itu tidak sah dan tidak sah karena Nabi bersabda inna wa rafa'al ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi la ikraha fid ketiga ada orang mempunyai beberapa anak lalu ia memberikan suatu pemberian kepada seorang anaknya sedangkan yang lain tidak diberinya sahkah pemberian itu jawabnya pemberian itu sah akan tetapi orang tua yang sedikit itu tidak adil perbuatannya itu adalah perbuatan zalim Nabi Muhammad SAW tidak mau menyaksikan perbuatan demikian itu bahkan menamakannya jauh artinya gagal jadi pemberian sah tapi orang tua begitu itu boleh tidak adil sedang ada hadis ihtiru di aula hukum keempat bolehkah membayar hutang dengan uang atau barang haram ada orang punya hutang anggap A A utang pada orang 20 ribu terus bayarnya uang haram uang haram tak curian tak lutrin tak judi tak pokok uang haram ini bayar bagaimana tidak boleh dan tidak sah dan apabila terjadi demikian maka tetap belum memenuhi hutangnya dan masih menjadi tanggungannya belum belum bisa ada orang hutang uang hutang biasa itu hutang satu ribu sudah malam mau sudah berapa kali main sudah main dapat uang ini pak hutang saya dia bayar utang uang uang uang awal halal dibayar dengan uang apa haram tidak sah tetap itu masuk Islam tidak boleh itu termasuk kalau orang yang tahu muamalah dengan haram tidak boleh haram al muamalah biman kana man haram haram kelima samakah pahala membaca Al-Quran dengan mendengarkan bacaannya tentu saja tidak sama loh. ya membaca sendiri dengan mendengarkan tidak sama. Yang membaca tentu lebih besar pahalanya daripada yang mendengarkan pahalanya. Tapi masing-masing dapat pahala yang membaca adalah besar pahala. Maka sekali lagi saya, saya umumkan untuk sementara pertanyakan langsung kita tutup. Kalau ada pertanyaan masuk dengan surat nanti kita jawab begini lebih enak. Tidak, jadi lebih tenang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وبارك على رسول محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم عجلنا من ضرر واغننا من ضرر اللهم عجلنا من ابتلاء واغننا من ابتلاء اللهم ارزقنا من ابتلاء فرجنا من الاشتهى نعمل اشكاها من اخلفت يدها ومن ازق جلها العاصر ولا في الدنيا خير عما انها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وعلى الله اللهم اكفنا الشر والفتن والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن اللهم اللهم اكفنا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والكافرين بما شئت وقدرت انك انت قدير اللهم انفعنا بما علمتنا الشمال اللهم انفعنا بما علمتنا الشمال نعم. اللهم انفعنا بما علمتنا الشمال اللهم اكفنا فيما عصيت ربنا نعم. اللهم اكفنا والحاضرين واهلنا واولادنا وعلم حياتنا عمرنا صالحا وما لم تسعه كثيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله والسلام عليكم والمكان ومصير الكاتبين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما وعملنا مقبولا وسعينا سعى مشكورا وجهادا جهادا منصورا وجمعنا جمعا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا عليم وتب علينا انك رحمنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين اللهم انا نسالك والعافيه والمعافاه في الدين والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على محمد وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الفاتحه محفوظ محفوظ